Kemudian semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana hadis-hadis beliau kita baca kita jelaskan untuk menambahkan kecintaan kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Eh, masih di bab atau judul tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyisir rambutnya. Hadis-hadis yang berkaitan tentang Eh, sisiran rambut sallallahu alaihi wasallam. Eh, sampai di hadis yang terakhir, hadis ke-36. Hadis ini maknanya juga sama dengan hadis yang sebelumnya yang kita jelaskan minggu semalam. Berkata Imam At-Tirmidzi Abu Isa Muhammad bin Tirmidzi bin Sarwah Muhammad bin Isa bin Sarwah At-Tirmidzi قال حدثنا الحسن ابن عرفة قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل جبا berkata al-Imam Tirmidzi menceritakan kepada kami Al-Hasan Ibnu Arafah. Al-Hasan Ibnu Arafah. Jadi guru beliau ini namanya Al-Hasan bin Arafah. Eh, kata Al-Imam Az-Zahabi Ibnu Yazid Al-Imam Al-Muhaddits Al-Thiqah musnidu Waktihi Abu Ali Al-Abdi Al-Muaddib. Nah, jadi kata Al-Imam Az-Zahabi di Syirah Alamin Nubala Hasan bin Arafah ini Ibnu Yazid, anaknya Yazid. Jadi kainya ya. <laughs> Ngarnya sama Bang. Ya. <laughs> Hasan bin Arafah bin Yazid. Kata Al-Imam al zahabi Al-Imamul muhaddith, seorang imam, seorang ahli hadis, al thiqah seorang yang thiqah. Kemudian musnid waqfihi, seorang musnid di zamannya. Nah, musnid kita kan sering dengar ya ada ulama anak musnid ya, gelarnya musnid. Apa arti musnid? Musnid adalah man yarwil hadis bi isnadih sawa'un kana indahu ilmun bihi aw laysa lahu illa mujarrad riwayah. Jadi apa arti musnid? Orang yang meriwayatkan hadis dengan sanatnya Orang yang meriwayatkan hadis dengan sanatnya. Jadi dia punya hadis, kemudian dia sendiri yang meriwayatkan. Ya banyaklah seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Sama saja dia punya ilmu tentang hadis atau dia tidak mempunyainya. Jadi umum ya, apakah dia punya ilmu tentang hadis tadi atau tidak punya ilmu. Kecuali dia cuma hanya sekedar meriwayatkan saja? Punya ilmukah? Kadakah? Atau hanya sekedar meriwayatkan saja? Itu namanya musnid. Kemudian qala beliau berkata, haddatsana abdussalam Ibnu Harbin menceritakan kepada kami abdussalam Ibnu Harb. abdussalam Ibnu Harbin Al-Basri. Al-Basri berarti orang orang Basrah. Ya, kata Imam Tirmidzi, thiqatun hafiz, seorang yang thiqah, seorang yang bergelar hafiz. Dari Yazid Ibnu Khalid, Yazid pulang. Banyak pendengaran ulama Yazid lah, insyaallah. <laughs> Dari Yazid Ibnu Abi Khalid. Ini ulun tidak menemukan terjemahnya atau biografinya ya. Yazid bin Abi Khalid. Dari Abu Abdul Ala Al-Audi. Ini juga ulun tidak tidak menemukan biografi sedikit beliau. An Humaid ibni Abdurrahman dari Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari, seorang tabi'in dan beliau meriwayatkan hadis dari sebagian para sahabat di antaranya Abu Hurairah, Abi Bakrah, Ibnu Umar dan yang lainnya. Humaid bin Abdi Abdurrahman dari salah seorang dari sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dia mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersisir jarang-jarang. Bahwasanya Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersisir bersisir jarang-jarang. Sama dengan hadis yang sebelumnya. Nah, kata Imam Ahmad, apa maksud Nabi bersisir jarang-jarang ya? disebutkan di Aunul Ma'bud syarah Abu Daud bi an yusarrihahu yauman wa yada'ahu yauman. Nabi bersisir satu hari, kemudian meninggalkan bersisir satu hari. Kata Imam Ahmad, maksudnya adalah Nabi bersisir, eh, bersisir satu hari, kemudian besoknya tidak bersisir. Ya. Eh, kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dimakruhkan sibuk dengan e, menyisir setiap hari. Disebutkan di Tuhfatul Ahwazi al hadis ya dulu ala karahatil ishtighal bitarjil fi kulli yaum. Hadis ini menunjukkan bahwasanya makruh atau dibenci sibuk dengan menyisir setiap hari. Dikit-dikit nyisir, dikit-dikit nyisir gitu Itu kata beliau makruh ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya seorang tabi'in meriwayatkan dari salah seorang sahabat Nabi. Di sini tidak disebutkan siapa nama sahabat itu. Nah, apakah ini e, bermasalah dari segi matan atau sanat ya? Jadi di sini tidak disebutkan siapa nama sahabatnya. Kalau misalnya kita temukan dalam satu sanat hadis ya, ternyata tabi'in misalnya tidak disebutkan siapa namanya. Ini kan berarti tidak diketahui siapa keadaannya, ahwalnya gimana. Orang ini baikkah atau orang ini hafalannya kuatkah atau ada cacatnya kah? Tapi di sini tidak disebutkan siapa nama sahabatnya. Apakah ini bermasalah kepada hadis tersebut? Ya. Karena tidak disebutkan siapa sahabat ini. Maka jawabannya adalah as-sahabah kulluhum udul. Semua sahabat seberataan mereka adil, fiqh terpercaya dalam membawa berita Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mengapa ya nama sahabat tidak disebutkan. Beda selain sahabat. Ini kalau selain sahabat tidak disebutkan namanya itu menjadi e, majhul ya, tidak ketika, tidak diketahui bagaimana keadaan si si rawi tadi kalau selain sahabat. Akhirnya bermasalah hadis itu entah bisa menjadi doif dan seterusnya. Tapi kalau sahabat tidak diketahui namanya maka tidak mengapa. Karena semua sahabat adalah udul, adil, terpercaya dalam membawa berita. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan tazkiyah atau rekomendasi atau eh, apa namanya? eh, cap atau stempel yang baik kepada para sahabat. Firman Allah Subhanahu wa taala al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Dan Allah menyebutkan para sahabat itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang terdahulu yang pertama kali dari orang-orang sahabat yang berhijrah yaitu penduduk-penduduk Mekah ya. Maksudnya mereka terdahulu dalam keimanan, dalam berhijrah, jihad, menegakkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dari kaum Muhajirin dan Ansor dan orang-orang yang mengikuti mengikuti mereka dalam kebaikan. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 100. Nah, di sini ada faidah yang sangat luar biasa ya. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala meridhoi mereka yaitu para sahabat dari kalangan Muhajirin dan Ansor. Dan juga Allah meridhoi orang-orang yang mengikuti, mengikuti mereka dalam kebaikan. Nah, di sini apa maksud orang-orang yang mengikuti para sahabat dari Muhajirin dan Ansor dalam kebaikan? Nah, Syekh Sa'di di tafsir beliau menyebutkan maksudnya adalah orang-orang yang mengikuti dalam kebaikan ada tiga bil i'tiqadat wal aqwal wal a'mal. Orang-orang yang mengikuti para sahabat dalam kebaikan, maksudnya dalam i'tiqad-i'tiqad mereka, perkataan-perkataan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Niscaya Allah akan meridhoi mereka. Jadi e, kalau para sahabat pasti ya dari karangan muhajirin dan ansor mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita bagaimana caranya kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala maka ikuti mereka dalam kebaikan. Maksudnya dalam i'tiqad mereka gimana, tauhidnya bagaimana, kemudian akwal perkataan-perkataan mereka, nasihat-nasihat mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Ikuti i'tiqad mereka, perkataan mereka dan perbuatan mereka para sahabat. Niscaya Allah pun akan meridhoi orang yang mengikuti sahabat-sahabat tadi. Nah, kata Syekh Sa'di juga ketika para sahabat mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga orang yang mengikuti para sahabat akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Sa'di bahwasanya ridhohu taala akbar min naimil jannah. Ridhohu taala akbar min naimil jannah. Ini luar biasa ya. Kata beliau Syekh Sa'di, keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dari nikmat surga. Keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kenikmatan surga. Dan ini pasti pian bisa dapatkan di dunia. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana tadi? Mengikuti para sahabat. mengikuti dalam hal apa? Iktiqadat akwal wal a'mal. Iktiqad mereka, tauhid mereka kita ikuti. Perkataan mereka kita ikuti, nasihat-nasihat mereka dan perbuatan-perbuatan mereka. Maka akan mendapatkan keridhaan Allah yang mana keridhaan Allah lebih besar dari dua dan nikmat surga. Luar biasa. Kan orang masuk surga itu dengan apa? Apakah dengan amalan kita? Bukan loh. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana caranya orang mendapatkan rahmat? Tentunya dengan amalan-amalan soleh. Sehingga kita masuk dengan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi keridhaan Allah lebih besar daripada kenikmatan surga. Pasti ya kita mengharapkan masuk masuk surga. Caranya bagaimana? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadukhulunal jannah." illa man abah qila wa man ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad abah cara untuk dapat surganya Allah Subhanahu wa taala kata Rasul yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim seluruh umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau masuk surga kemudian sahabat ditanya siapa orang yang tidak mau masuk surga kata Nabi Orang yang mentaatiku masuk surga. Orang yang bermaksiat kepadaku dalam artian dia tidak menjalankan ajaran-ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia sama dengan orang yang tidak mau masuk surga. Kalau ingin masuk surga, ikuti ajaran Nabi. Kalau tidak mau masuk surga, silahkan tinggalkan ajaran Nabi. kita baca syarah dari Syekh Abdul Razak. Di sini eh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, atau sahabat yang yang meriwayatkan tadi mengatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jarang-jarang bersisir. Maksudnya adalah menyisir rambut sesekali dan kadang-kadang tidak menyisirnya. Kadang Nabi menyisir, kadang tidak. Artinya jangan sampai kita disibukkan dengan menyisir sehingga membuang-buang waktu. Beliau tidak menjadikannya sebagai rutinitas yang sering dilakukan dan juga Nabi tidak melalaikannya, tapi pertengahan atau sedang-sedang saja. Ini hadis yang terakhir tentang menyisirnya Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Bab yang berikutnya masih berhubungan dengan rambut, yaitu tentang uban. Bagaimana uban Rasul Shallallahu alaihi wasallam? Apa faidahnya kita mengetahui detailnya rambut Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Apa Bang Yazid? Nama-nama para ulama Yazid, masyaallah. <laughs> ya di antaranya adalah ketika ada seseorang yang mengaku bermimpi dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam, kita tanyakan ya, rambut Nabi itu bagaimana? Atau ubannya di mana saja? Kalau kita belajar nanti tahu uban-uban Nabi di mana saja. Kan ada yang kalau Pian pernah e, melihat atau mendengar ceramah Ustaz Firanda, kan beliau pernah ada orang yang mengaku melihat Nabi dalam mimpi. Kemudian Ustaz Firanda tanya kan, e, Afwan dia dia mengatakan rambut Nabi semuanya beruban kata dia. Padahal sedikit ya, uban Nabi sedih sedikit. Dia melihatnya di mimpi tersebut rambutnya semuanya ber, beruban. Padahal fisik Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup sama ketika di dalam mimpi tidak berubah. Itu berarti siapa yang mengaku ya? Makanya kan ada juga yang lebih aneh ya dari beliau juga ulun tonton di YouTube. Uh, Rasul sedang misalnya ngerokok. Dalam mimpi melihat Rasul merokok. <laughs> atau tanpa tanpa jenggot. Ini kan bukan ya. Jelas bukan. Kada ada berjenggot enggak. Nabi jenggotnya tebal. Makanya ketika ada seseorang yang mengaku bertemu Nabi, dia datang kepada Ibnu Abbas, apa yang ditanya Ibnu Abbas? Sebutkan bagaimana ciri-cirinya. Ada langsung Masya Allah, haratnya pian kada. Kita ingin mengetahui kebenarannya, bagaimana ciri-ciri Nabi fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berbeda dengan yang di hadis, berarti lain. Memang iblis atau syaitan itu tidak bisa menyerupai fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia bisa berubah bentuk yang lain, yang indah, yang bungas, dan dia mengaku Nabi. Itu bisa. Orang-orang yang tidak pernah membaca hadis-hadis tentang fisik Nabi tidak tahu. Dikira Nabi padahal syaitan. Akibatnya amalan-amalan tambahan banyak. Nah, itu pintah wajah sudah. Eh, bab yang kelima tentang uban Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tentang uban lagi apa e, keutamaan uban ya? Uban itu menunjukkan apa? Sudah tua maksudnya. <laughs> Sudah tua. Ya, secara umum ya, beda dengan penyakit ya. Rastung itu bukan bukan masalah ini. Kalau orang yang sudah tua biasanya ber beruban. Berarti kalau ada uban menandakan sidin sudah tua. Aku keutamannya apa? Banyak ya. Satu, itu mengingatkan sidin bahwa sidin sudah dekat ajalnya. Pertama, itu yang pertama ya. <laughs> Untuk mengingatkan bahwasanya sudah akak, sudah dekat dengan ajalnya. Ya. Makanya bagus uban ini sebagai bahan renungan. Pertama adalah bahwa ajal seseorang sudah sudah dekat. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkar wa ja'akumun nadhir." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Apakah kami tidak memanjangkan umurmu, umur kalian dalam masa yang cukup untuk berfikir bagi orang yang mau berfikir dan datang kepada kalian pemberi peringatan?" Nah, Al-Imam bin apa yang dimaksud dengan pemberi peringatan di sini? Kami sudah memanjangkan umur kalian dan telah datang pemberi peringatan. Ibnu Abbas, Ikrimah, Abu Ja'far al bakir Imam Qatadah, Sufyan bin Uyainah. Maksud dari pemberi peringatan adalah syaib, uban. Nah, jadi memang harus ingat-ingat ya kalau sudah beruban <laughs> seperti itulah. Disebutkan bahwasanya Pemberi peringatan adalah uban. Yang kedua, eh, keutamaan uban ya. Uban tersebut juga mengingatkan kita ketika uban datang agar jangan tamak terhadap dunia. Agar jangan tamak terhadap dunia. Sebanyak apapun orang punya harta, pasti tidak dibawa ke dalam kubur. Yang mewarisi adalah keluar keluarganya. Tinggal kita nanti, nanti dihisap ya. Sebanyak apapun sebanyak apa harta orang tersebut seperti itu juga hisapnya. Semakin banyak semakin lama, semakin sedikit semakin sedikit juga hisapnya. Yang ketiga, nur fil akhirah. Nah, ini mengembirakan ya bagi orang yang beruban adalah cahaya di hari kiamat. Sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, "La tanfirus syaiba ma la tanfirus syaiba." Ma min muslim illa kanat lahu nuran yaumal qiyamah. Jangan cabut uban, tidaklah seseorang muslim yang beruban kecuali uban tersebut akan menjadi nur atau cahaya di hari kiamat. Ini ulama berbeda pendapat hukum mencabut uban apakah haram apakah makruh Pendapat yang paling rojih wallahu alam adalah mak makruh. Sayang ya kalau dicabut di hari kiamat bercahaya. Keutamaan yang keempat timbulnya uban untuk mendorong orang yang punya uban tadi agar memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah. Jadi mendorong dia untuk lebih memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah. Karena sebaik bekal, sebaik-baik sebaik-baik bekal adalah ketaatan dan amal ibadah ketika berada di dalam kubur. Jadi ingat ya. Jadi banyak sekali renungan-renungan ketika orang itu sudah beruban. Untuk supaya dia ingat memperbanyak bekalnya ketika di dalam kubur dan di hari hari akhirat. Yang kelima, uban membuat orang yang punya uban lebih berwibawa dan lebih tabah. Pasti misalnya kalau kita ada rapat ya, biasanya yang lebih yang lebih tua senior dulu disuruh yang berbicara. Karena seseorang yang sudah tua, beruban, mereka lebih terkadang lebih berwibawa dan lebih tabah, lebih bijak dalam menghadapi masalah. Dan juga kita sebagai seorang muslim ya, disuruh untuk lebih menghormati yang lebih tua atau yang lebih beruban. Sabda Rasul saw hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud Inna min ijlalillahi ikrama dzisyaibah. Dzisyaibatil muslim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk menghormati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghormati orang yang sudah beruban. Kalau kita ingin menghormati Allah Subhanahu wa taala maka hormati orang yang sudah beruban. Itu tentang uban. Yang pertama menunjukkan ajalnya sudah dekat. Yang kedua untuk supaya lebih merenungkan lagi bahwasanya uh, dia harus jangan tamak terhadap dunia karena ajalnya sudah sudah dekat. Yang ketiga, cahaya di akhirat. Yang keempat, munculnya uban untuk mendorong <clears throat> orangnya agar memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala karena sebaik-baik samu atau bekal adalah amal soleh. Yang kelima, seseorang yang beruban wibawa dan ketabahannya ber, bertambah. Dan kita diperintahkan untuk menghormati orang yang sudah punya uban. Termasuk menghormati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menghormati orang yang beruban. Kita baca dari eh, penjelasan Syekh Abdul Razak. Babu Majah fi syaib Rasulillah sallallahu alaihi wasallam satu bab atau judul hadis-hadis yang berkaitan tentang ubannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. هذا الباب نظير الأبواب التي قبله متعلق بصفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية والشيب هو تحول لون الشعر من لونه الأصلي السواد أو غيره إلى البياض وقد عقد المصنف رحمه الله هذه ترجمة لبيان ما يتعلق بشيب رسول الله صلى الله عليه وسلم هل وجد في شعر رأسه أو لحيته شيب Wama miqdaru dzalik yang artinya bab ini adalah pasangan atau bandingan bab sebelumnya yaitu tentang bersisir nabi, sebelumnya tentang rambut nabi, masih berkaitan tentang rambut nabi. Yaitu bab yang berkaitan dengan ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uban adalah perubahan warna rambut dari warna aslinya. Perubahan warna rambut dari warna aslinya yaitu warna hitam atau yang lainnya menjadi putih. Penulis membuat bab ini Imam maksudnya untuk menjelaskan tentang uban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apakah uban tersebut terdapat di rambutnya dan jenggotnya dan berapa banyak jumlahnya. Banyakkah sedikitkah? Letak ubannya di mana? Di jenggotkah, di rambutkah? Dan yang dijelaskan dalam hadis-hadis yang sahih dan sebagian hadis tersebut disebutkan oleh penulis rahimahullah dalam bab ini bahwa uban yang terdapat pada rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumlahnya sangat sedikit. Jumlahnya sangat sedikit. Kalau ada orang yang mengaku bermimpi Rasul rambut Nabi uban nah berarti itu bukan bukan nabi. Syaitan yang menyerupai mengaku mengaku nabi ya dan hanya ada tiga titik saja. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan dalam perkataannya. Jadi uban Nabi ada di tiga titik. Sahabat Anas bin Malik mengatakan, "Lam yakhtabib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama kanal bayadu fi anfaqatihi wa fi sudghaini wa fir ra'si nubadzun. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. As-sudubu huwa ma bainal ain wal udhun wal anfaqah hiya ma bainadh dhaqan wasyafatis sufla. Jadi kata sahabat Anas bin Malik bahwasanya uban Nabi itu terdapat di tiga titik. Anas bin Malik mengatakan Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyemir ubannya, semir ya, tentunya semir dengan daun-daunan ya. Bukan dengan apa ya? E, bahan kimia ya. Sehingga rambut ini terlapisi. Sehingga kalau mandi wajib itu kada sampai rambut. Makanya sesuatu yang melapisi jangan dipakai. Beda dengan pacar ya. Pacar kan daun-daunan tidak melapisi rambut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menyemir ubannya. Karena ubannya hanya di anfaqah satu ini dan sedikit di kepalanya. Apa maksud anfaqah ini dan di sedikit kepalanya? Sudug adalah rambut yang tumbuh antara mata dan telinga atau godek. Godek tahu? Nah, jadi uban Nabi itu ada di tiga titik. Pertama di ini, sudugaini, ini ini antara mata dan telinga, rambut ini ya. Berarti uban Nabi di sini. Ya, jambang, jambang atas lah. <laughs> ya kan kalian pernah melihat ada orang uban cuma sini kan? Nabi juga beruban di di sini. Rambut antara mata dan telinga. Ini namanya sudubain, Satu di situ. Yang kedua di anfak di anfakoh Anfaqah adalah rambut yang tumbuh antara dagu dan bibir. Nah, ulun ada nah. Ini ini bibir bawah, ini dagu. Ini ada rambut. Apa bahasa Banjarnya orang menyebut? Akar gigi. Dan <laughs> Jadi ada rambut atau bulu yang tumbuh di bawah bibir. Nah, ulun ada. Ini dalam bahasa Arabnya anfaqah. Anfaqah. Nah, Nabi juga beruban di sini. kemudian uban Nabi juga ada di sedikit di kepalanya, di rambut beliau kada banyak ya. Kada kada banyak. Jadi ya, kalau ada kalau ada pernah bermimpi ya. Kemudian di mimpi tersebut saya Nabi, kita lihati ubannya di mana. Kalau kada ubannya, mati lain tuh. Karena uban Nabi ada di tiga titik, sedikit di kepala, kemudian di rambut atau godek ya antara telinga dan mata kemudian di bawah bibir. Satu hadis ya, ya sebutin hadis sekali lagi. Hadis yang pertama tentang uban Rasul sallallahu alaihi wasallam kata Imam Tirmizi haddatsana Muhammad bin Bashar qala akhbarana Abu Dawud qala akhbarana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas ibn Malik hal khadab hal khadab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lam yablugh dzalik innama kana syaiban fi sudghaihi walakin Abu Bakr radhiyallahu anhu khadaba bil hinna wal katam Kata Al-Imam At-Tirmidzi menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar gelarnya adalah bundar. Masih ingat arti bundar? Orang yang menjaga atau menghafal hadis di zamannya Bundar. Kemudian Bundar melewatkan dari Abu Dawud. Nah, Abu Dawud di sini bukan Abu Dawud penulis kitab Sunan Abu Dawud bukan. Tapi Abu Dawud At-Toyalisi. Abu Dawud At-Toyalisi nama Sidin Sulaiman bin Dawud bin Al-Jarud. Sulaiman bin Dawud bin Al-Jarud. Imam Zahabi menyebutkan Al-Hafidhul Kabir, seorang hafidh yang besar, sahibul musnid, orang yang mempunyai musnid atau ya, ada namanya jenis kitab musnid ya. Musnid, musnid Abu Ya'la atau musnid Abu Dawud atau Yalisi. Kemudian eh, Abu Dawud mengambil dari Hammam Hammam bin Yahya ibnu Dinar, seorang al imam, seorang al-hafiz, seorang yang bergelar al-hujjah. An Qatadah dari tabi'in Qatadah. Ini termasuk ya salah seorang tabi'in yang masyhur namanya dan beliau adalah seorang yang buta. Tapi luar biasa menuntut ilmunya sampai menjadi ulama yang sangat besar. Nah, ulun sebutkan sejarah tentang Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Kata Imam Zahabi, Qatadah adalah qudwatul mufassirin wal muhaddithin Abul Khattab Al-Basri ad dorir Jadi Qatadah bin Da'amah As-Sadusi adalah panutan ahli tafsir, panutan ahli hadis Abul Khattab Al-Basri orang Basrah ad dorir yang buta. Nah, kemudian ulun ingin sebutkan faidah dalam segi bahasa Arab. Jadi orang yang buta itu banyak bahasa Arabnya. Pertama a'ma, a'ma orang yang buta. Yang kedua al-makfuf, orang yang buta juga. Akmah, orang yang buta juga. Dorir, orang yang buta juga. Apa perbedaan antara empat ini? A'ma, makfuf, akmah dan dorir. Kota Imam Kota dah beliau adalah abdorir, orang yang buta. Perbedaannya apa? Kalau a'ma itu menunjukkan mata yang buta atau hati yang buta. Makanya kalau pian cari di Al-Qur'an tentang orang yang buta hatinya disebutkan dengan akma, bukan dengan makfuf, dorit ataupun akmah. Jadi akmah itu maknanya bisa matanya buta atau hatinya buta. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana fi hadhihi a'ma" fahuwa fil akhirati a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang di kehidupan ini di dunia dia buta, maka nanti di akhirat dia juga buta. Maksudnya apa? A'ma di sini. Dia tidak menerima keimanan, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah sebut dia orang yang buta hatinya daripada keimanan. Nah, dia di akhirat akan buta juga. Maksudnya buta apa? Dari jalan untuk menuju ke surga. Karena syarat surga tidak ada, tidak ada keimanan ketika dia berada di dunia. Jadi Allah ungkapkan kalimat orang yang buta dengan akma. Akma punya dua fungsi, buta mata atau buta hati. Ada lagi al-makfuf, itu buta mata saja, digunakan untuk mata yang buta. Makfuf atau kafif ya. Makfuf atau kafif. Ada lagi namanya akmah orang yang buta. Tapi akmah ini butanya sejak lahir. Di Al-Qur'an Nabi Isa bisa menyembuhkan akmah, orang yang buta sejak lahir. Kan mukjizat para nabi itu eh, kebiasaannya tergantung kehebatan kaumnya. Ketika itu kaumnya Nabi Nabi Isa alaihissalam maju dari segi pengobatan, tapi mereka tidak bisa mengobati orang yang buta sejak lahir. Akmah ya orang yang buta sejak lahir. Nah, kalau dorir seperti Imam Qotadah, orang yang buta setelah melihat. Asalnya melihat, kemudian ada suatu penyakit atau kena bola buta misalnya, maka itu namanya dorir. Buta sebelumnya melihat, itu namanya dorir. Nah, kembali ke Imam Qotadah tadi. Jadi beliau termasuk sahabat uh, murid terbaik Imam Anas, sahabat Anas bin Malik. Padahal kondisi beliau ketika itu buta. Pernah ketika terjadi eh, bahwasanya sahabat Anas bin Malik, beliau punya dua pelajaran atau kajian di pagi hari dan di sore hari. Pernah ketika terlambat ya, terlambat Imam eh, sahabat Anas bin Malik kemudian untuk menggantikan kekosongan tadi Qatadah, Imam Qatadah. Dia sebutkan hadis-hadisnya. Kemudian ketika itu sahabat Anas bin Malik datang. Kata dia apa? Kum ya akmah. Kum ya akmah. Fakot akhazta ilmi. Kata dia bangun wahai orang yang buta. Sungguh engkau telah mengambil ilmuku. Kata sahabat Anas bin Malik. Luar biasa. Jadi intinya adalah cacatnya anggota badan tidak menghalangi untuk menuntut ilmu. Orangnya buta padahal. Tapi ilmunya luar luar biasa. Disebutkan di Sirah Alamin Nubala, Imam Qatada bin Da'amah Sadusi menghatamkan Al-Qur'an setiap tujuh hari. Kalau datang Ramadan, bulan puasa, tiap tiga hari. Kalau datang sepuluh hari, terakhir bulan Ramadan, menghatamkan setiap malam. Luar biasa. Makanya ulun pernah sebutkan dulu ya. Para ulama salafus salih dulu itu selain ilmunya kuat, ibadahnya juga kuat. Dua-duanya kuat antara ilmu dan ibadah. Kemudian kultu saya bertanya li Anas bin Malik kepada Anas bin Malik, apakah apakah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyemir menyemir rambutnya? Ia menjawab tidak sampai seperti itu. Karena ubannya hanya ada di kedua godeknya sini ya. Akan tetapi Abu Bakar radhiyallahu taala anhu menyemir dengan hinna atau katam. Hinna atau katam jenis tumbuhan yang bisa mewarnai rambut ya. Pacar kalau kita kan pacar daun pacar itu seperti hinna. Mungkin ulun cukupkan sampai di sini aja dulu. Jadi insya insyaallah eh, pertemuan berikutnya kita jelaskan maksud dari hadis yang pertama ini. Sudah sampai waktu isyraq. <clears throat> ini yang bisa ulun e, sampaikan. Eh, kurang lebihnya ulun mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdik. bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.